Hari ini kita ada di zaman di mana Rasulullah uh, menjelaskannya munculnya ulama-ulama su, ulama-ulama buruk. Itu ciri akhir zaman. Ya. Rasulullah pernah menyatakan dalam satu hadis yang sahih bahwa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang kiamat datang kepada mereka. Inna syiraran nasi alladzina humus sa'atu baktatan. Seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang pada mereka. Artinya yang manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Wa asyaru minhum al ulama. Yang paling buruk dari mereka adalah al ulama. Allahu akbar. Ulama macam apa ini katakan terburuk? Du'atun ala abwa jahannam para penyeru ke dalam neraka jahan jahanam. Sekali lagi teman sekalian, ulama ini ada ulama yang lurus, ulama uwarasatul anbiya dan ada ulama su. Siapa ulama su? Yaitu ulama kebalikan dari ulama pewaris para nabi dan rasul. Ulama-ulama yang diplot oleh pengua, penguasa. Inilah ciri ulama akhir zaman. Ya, seperti apa? Ini Rasulullah sudah memperingatkan pada kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW bersabda, saya kerujuk kaum fi akhir zaman. Akan keluar satu kelompok, satu kaum di akhir zaman. Ahdasul asnan, muda usia mereka. Sufahaul ahlam, bodoh pikiran mereka. Aduh, saya tersinggung dengan hadis ini. Usia saya masih muda. Dan saya pun bodoh dalam beragama. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka berkata dengan kata-kata sebaik-baik manusia. Maksudnya mereka mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Nyinggung-nyinggung hadis Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? La yujawizu imanum hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan mereka. Jadi ternyata iman mereka hanya di lisan saja. Ya, Hadis yang mereka bacakan hanya untuk menghiasi keindahan mulut-mulut mereka, bukan untuk menunjukkan kebenaran iman mereka. Yang minad-din, mereka lepas dari Islam kama yamrukus sahamu minar romyati. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Berarti orang-orang ini ya dia lepas dari Islam tidak balik lagi sebagaimana tidak balik laginya anak panah kepada Islam. Nauzubillah. Nah, ini yang mengerikan. Fa'ina malakitumuhum, di mana saja kalian bertemu dengan mereka, faktuluhum, perangi mereka. Ada yang menyebutkan faktuluhum ini, perangilah mereka, bunuhlah mereka. Kalau diperangan kan dibunuh. Betul? Bunuh. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena membunuh mereka ini berpahala nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, para sekalian, di sinilah pentingnya umat Islam punya pemimpin. Tanpa kepemimpinan kita diolok olokkan sehingga Islam tidak bisa kita tegakkan kan? Syariat tidak bisa kita tegakkan. Kenapa syariat dipermainkan? Karena kita tidak menegakkan syariat. Kenapa syariat tidak bisa ditegakkan? Karena tidak ada yang memimpin memimpin. Menurut kalian, kemudian yang kedua, kita juga jangan lupa apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman. Akan munculnya para penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahan, jahanam. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Huzaifah ibn Yaman ini, sahabat Rasul yang cerdas juga, yang menyimpan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dan yang menyimpan nama-nama orang munafik. Baik, nah Huzaifah ini meriwayatkan sebuah hadis karena nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi khair. Adalah para sahabat bertanya pada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasulullah, kalau menikah itu pahalanya besar enggak? Oh besar kata Rasulullah. Apa pahalanya? Setengah agama. Tuh kata Rasul. Setengah agama kan. Ya. Idza tazawwajal abdu faqad istaqbala disfaddin falyataqillaha fi nisfil Apabila seorang hamba menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka dia tinggal takwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang setengahnya lagi. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana khidmat kepada ibu? Apakah dia lebih utama daripada ayah?" Oh iya, lebih utama. Banyak semuanya nanya kebaikan. Maka aku bertanya pada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan ayutrikani, khawatir keburukan itu menimpa aku dan aku tidak sadar. Nah, Ras Huzaifah bertanya, ini cerdasnya Huzaifah ya. Ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah kami berjudi, kami maksiat, kami mengundi nasib, kami menyembah berhala bahkan. Juga kami mengubur hidup anak-anak perempuan kami. Faja'an Allah bihadal khair. Lalu Allah mengutus anda kepada kami. Ya Maka kami menjadi baik seperti ini. Kami selamat, kami hidup dengan iman dan Islam seperti sekarang. Dengan diutusnya anda. Apakah setelah zaman kebaikan kami ini akan ada zaman keburukan menimpa kami? Ada. Akan datang kepada kalian setelah zaman kebaikan ini, zaman keburukan. Wahal ba'da dzalika syarri min hairin. Apakah setelah zaman keburukan itu akan datang lagi zaman kebaikan? Ada, akan datang lagi. Jadi ada akan datang kebaikan setelah keburukan yang pertama, kebaik kebaikan yang kedua. Lakinna fihi dahonun kata Rasulullah. Tapi di dalamnya ada da, dahon. Uzaifah bertanya, "Wa ma dahonu ya Rasulullah?" Apa dahonnya ya Rasulullah? Nah, ini kata Rasulullah. Kaumun yahduna bigori hati adanya satu kelompok orang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Rasul berarti bukan dengan Al-Qur'an. Wa yastanuna bi sunnati dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Kemudian Huzaifah bertanya pada Rasulullah, "Sibhum lana ya Rasulullah?" Sebutkan ciri-ciri mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina wa yatakallamu nabi alisinatina. Mereka kulitnya sama dengan kulit kita. Mus, muslim. Berkata-kata dengan perkataan kita, ya. Bicara agama, bicara Quran, bicara hadis, tapi mereka terjemahkan, mereka tafsirkan sesuai dengan nafsu mereka. Dengan logika mereka. Ya. Dan mereka menutup-nutupi kebatilan dengan keindahan retorika mereka. Oh ini gak bermaksud menghina syariat Islam. Ini cuma berpuisi hanya mengikuti keindahan susunan kata dan budaya. Ini dalam kacamata budaya kok bukan dalam kacamata hukum Islam. Jadi nggak termasuk menghinakan syariat Islam. Nah ingat perbuatan semacam itu kata Rasulullah termasuk amalan yang membatalkan akidah seseorang atau keimanan seseorang. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka atau membenarkan jalan pikiran mereka dan keyakinan agama mereka itu sudah batal iman Islamnya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran. A'udzubillahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yadu wa nasara awliya ba'dhum awliya ba' wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Atau di dalam ayat yang lain, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinahum huzwa wa laiba. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan cemohan, permainan sebagai pemimpin bagi kalian. Jika kamu melakukan apa yang seperti mereka lakukan, ya, maka sungguh kamu termasuk dari mereka. Fa'ina kaminhum. Ya. Itu jelaskan Rasulullah. Itu yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan yang bisa membatalkan keislamannya dari sepuluh amalan yang bisa membatalkan keselamatan seseorang. Atau yang keempat, orang yang percaya bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad lebih sempurna atau percaya bahwa hukum yang lain lebih baik daripada hukum Islam. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum buatan manusia daripada hukum Islam buatan Allah. Itu para ulama salafus soleh sudah sepakat kafir. Jangan ragu dan nggak boleh tidak mengatakan kafir kepada perbuatan itu. Nanti dipertanyakan akidah kita. Oh, inilah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Baik para yang dirumah Allah. Kembali kepada hadis yang tadi. Ya. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kau kenal mereka, kau tahu siapa mereka, tapi kau ingkari. Kenapa kau ingkari? Karena perkataannya, pernyataannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kamu harus tetap menentangnya, enggak boleh membenarkannya. Kalau kamu membenarkannya atau kamu diam saja ketika dia melakukan itu, sama saja kamu bagian dari mereka. Nah ini saatnya kita harus tegas. Nah ulama akhir zaman itu harusnya tegas kepada mereka yang seperti ini. Ya, maka kita bersyukur munculnya orang-orang tadi itu membuat kita jelas untuk melihat siapa kawan, siapa lawan. Masih ingat kan apa kata Rasulullah? Di akhir zaman ini, di fitnah duhaima ini, Allah akan membagi orang-orang Islam ke dalam dua kubu kan? Kubu orang-orang beriman, tidak ada orang munafik satupun. Kubu orang munafik tidak ada beriman satupun. Khaymatan, khaymatan, dua kemah. Khaymatun fil mu'minun, walasa fil munafikun, Allah kena wahda. Wa khaymatus saniyah, Kuluhum munafikun wala safihil mu'minun walau kenapa? wahda. Maka perang sekalian, segera kita meluruskan orientasi hidup kita. Ya, dan ucapkanlah hak dengan hak. Dengan berarti ini saatnya kita berkata benar itu benar, salah itu salah. Saatnya kita menunjukkan mana hitam, mana putih. Ya, bersyukurnya kita kepada Allah. Mereka musuh-musuh Islam ngumpul di tempat yang sama. Dan orang-orang munafik yang ada di partai lain, di ormas lain pun sudah pada bermunculan. Ya, penambah Allah. Nah, maka dari itu, para mulut sekalian, Eh, hati-hati uh, waspada atas fitnah akhir zaman karena Rasulullah mengatakan pagi-paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kami menyayangkan, mudah-mudahan beliau bisa kembali kepada kaum muslimin. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ayo mari kita berduduk bersama untuk mendengarkan apa yang Allah turunkan wa ilar rasuli dan apa yang Rasulullah sampaikan." Kalau mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi abana. Cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari senior-senior kami, dari tokoh-tokoh kami. Kalau mereka begitu ya kami pun begitu. Kami akan merubah. Kami tidak akan mengambil dari yang lain selain dari bapak-bapak kami, dari tokoh-tokoh kami, dari senior-senior kami. Awalau kana abauhum la ya'lamun la la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti bapak-bapak mereka tokoh-tokoh mereka. Walaupun mereka tidak tahu sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk, tetap mereka mengikuti. Itu namanya taklid buta. Haram. Itu tidak sah akidah seseorang seperti itu. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini ada dua maknanya. Satu, ketika kebenaran datang dari Quran Sunnah, kita ikhlas menerimanya, meyakininya dan mengamalkannya. Yang kedua ikhlas itu, apabila apa yang kita yakini selama ini, apa yang kita amalkan selama ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita ikhlas meninggalkannya. Kalau masih dipertahankan pada tahu itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, siap-siap kita menderita nanti di akhirat. Yang akan diusir oleh Rasulullah dari telaga mahsyar nanti di padang mahsyar. Kepada siapa jika Allah dan Rasul sudah mengusir kita? Kita akan meminta pertolongan? Apakah kepada pemimpin dan ulama-ulama yang kita ikuti dengan cara taklid? Tidak mereka akan melepas diri. Tadi ayatnya saya baca. Quran surat Al-Baqarah ayat 164, 65, 66, 67. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti melepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Waqala alladhina tab eh, id azab ketika mereka melihat azab telah jelas. Ketika azab ada, ternyata saya salah. Azab sudah ditimpakan. Ah, saya mau berlari dari mereka. Eh, mau kemana kamu? Sini. Selamatkan kami dari azab ini. Loh, kamu siapa? Fatakoto bihimul asbab. Maka terputus segala hubungan antar mereka. Itu para pemimpin yang diikuti ketika di dunia. Itu tiba-tiba mengatakan, siapa kamu? Aku tidak kenal sama kamu. Hah? Kamu kan dulu yang saya ikuti. Kemanapun kamu ceramah, aku mengikuti kamu. Tapi ketika sama-sama sadar kalau ternyata mereka salah langkah, azab didatangkan oleh Allah kepada mereka. Fatakoto'at bihimul asbab. Tiba-tiba terputus segala macam ikatan ketika di dunia. Ikatan apapun putus ketika azab sudah jelas. Kalau ternyata mereka sesat tadi. Jelas kan? Maka Rasul, Fama alaih, alaikum biwakil. Wa ma ana alaikum biwakil. Aku tidak akan menjadi penolong bagi kalian. Sada siapa kita akan meminta pertolongan. Setelah tahu demikian. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan minhum kama tabarra'u minna. Andaikan aku kembali ke dunia, aku akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami, ya Allah. Timpakan azab kepada mereka dua kali lipat dari azab yang kami rasakan tidak ada artinya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan amal perbuatan mereka sebagai kerugian mereka di akhirat. Wa ma hum bikharijina minan nar dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Sudah tahu bertentangan dengan Quran Sunnah, kita masih mengikuti. Itu resikonya. Baik, dua hal itulah yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini.